Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin yakni meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin amasra'ahu akan apa yang dia pimpin ahaifadha am apakah dia menjaga amanah kepemimpinan tersebut ataukah dia menyenyakan amanah tersebut hatta yas'ala rajula an ahli baitihi sampai Allah akan menuntut pertanggungjawaban orang tua terhadap isi rumah tangganya. Hadirin kaum muslimin, hadis ini memberikan ilmu bagi kita bahwa orang tua betul-betul harus memperhatikan isi rumah tangganya yang terdiri dari istrinya dan anak-anaknya. Kalau sampai dia menyenyiakannya maka dia akan dituntut kelak nanti di memiliki kiamah. Kalau dia baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin maka dia mendapatkan pahala. Dari hadis ini ya kaum muslimin para ulama menyebutkan tentang hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban kelak nanti di memiliki kiamah. Mari kita pelajari hak-hak tersebut agar supaya kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak sekali kejadian anak itu menjadi nakal itu sesungguhnya kalau dipelajari Faktor utamanya adalah karena orang tua yang teledor. Dalam hal ini teledor dari pendidikan terhadap putra-putrinya. Kalau urusan duniawi ya, dia mungkin sangat perhatian. Makanannya, minumannya, pakaiannya, sampai uang sakunya sangat dia perhatikan. Tapi pendidikan ilmu agama tentang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ini tidak diperhatikan. Mayoritas orang tua seperti itu. Padahal inilah yang menyebabkan anak menjadi rusak. Gara-gara ilmu agamanya itu nol. Karena itu lima Ibnu Qayyim menyebutkan mayoritas anak menjadi rusak itu karena faktor orang tuanya. Kita baca ucapan Imam Ibn Qayyim. Qala Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa mimman ashqa waladahu. Betapa banyak orang tua yang malah justru membinasakan anaknya sendiri. Betapa banyak orang tua yang malah justru dia merusak anaknya sendiri. Wafil dada kabidihi merusak buah hatinya sendiri. Di dunia ul akhirah. Dunia dan akhiratnya. Dunianya rusak. Betapa banyak anak yang sekarang ini terjerumus pada narkoba. Betapa banyak anak yang yang terjerumus pada minuman-minuman keras. Betapa banyak orang anak yang meninggalkan kewajiban sholat dan yang lainnya. Anak itu binasa dunianya rusak dan akhiratnya pun akan sengsara. Itu sebabnya adalah orang tua. Kata beliau, dari sisi manakah orang tua itu menjadi sebab anaknya itu binasa? Dari sisi bihmalihi wa tarki ta'dibihi. Karena orang tua yang teledor menyanyiakannya ketika kecil dengan tidak mendidik perkara agama. Tidak mengajari ilmu agama. Dari kecil dia tidak bisa baca Quran, dari kecil dia tidak bisa sholat, dari kecil dia tidak bisa, tidak mengerti. Bahkan satu sisi, i'anati ala syahwatihi, banyak orang tua yang malah justru mendukung syahwat anak-anaknya. Dibelikan HP yang mahal, diberikan kuota yang banyak, diberi uang jajan yang banyak, nanti larinya kepada hal yang negatif, buat beli narkoba, buat beli miras, buat ini dan itu, kalau ditegur, wah saya orang tua yang tanggung jawab. Apa yang dibutuhkan anak saya penuhi. Padahal itu membantu syahwatnya. Ini dia. Satu sisi tidak mengajari ilmu agama. Tidak memegali ilmu agama. Satu sisi malah dia merusak. Anaknya sendiri. Membantu anak itu dalam rangka melakukan kemungkaran. Ini yang terjadi kata beliau. Wa yajma annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Betapa banyak orang tua yang dia menyangka memuliakan anaknya padahal dia menghinakan anaknya sendiri. Misal anak perempuan itu mulia dengan memakai jilbab yang syar'i, menutup aurat dengan baik, pakaian yang lebar, itu mulia. Nah, zaman sekarang ini orang tua malah justru membelikan pakaian yang warna-warni, yang ketat, yang tidak menutup aurat, sehingga orang melihat wanita seperti itu menjadi wanita yang murahan. Ya, bahkan bisa untuk cicipan katanya mereka, uliyadubillah. Yang seperti ini orang tua menganggap dirinya saya sudah memuliakan anakku, dia terhormat. Bagaimana terhormat? Wong auratnya saja tidak tertutup. Wa yarhamuhu wa qad zalamahu. Betapa banyak orang tua yang menyangka menyayangi anaknya padahal dia telah mendoliminya. Betapa banyak seperti itu sayangnya itu diluapkan dengan makanan. Kasih sayangnya diluapkan dengan uang saku. Kasih sayangnya diluapkan dengan pakaian yang mewah. Dibelikan motor. Kasih sayang itu. Padahal dia telah mendolimi anak itu dengan tidak mengajarkan ilmu agama. Anak ini terdolimi oleh orang tuanya sendiri karena dia tidak bisa sholat gara-gara orang tua yang tidak mengajari sholat. Tapi sekali lagi orang tua menyangka, oh saya sangat sayang sama anak saya. Apapun yang diminta, saya wujudkan itu. Na'udzubillah min dalik. Akhirnya anaknya rusak, tidak tahu agama. Ketika ditegur, saya pikir saya sudah sayang banget. Kurang apa sih? Kok anak malah ditangkap polisi kena ini kena itu? Wah, kasih sayangmu salah. Kasih sayangmu hendaknya diwujudkan dalam bentuk didik agama. Didik akhlak, didik akidah yang benar, ibadah yang benar. Kasih sayangmu selama ini menjauhkan dia dari ilmu agama. Ini bentuk kodolimanmu, wahai orang tua, kepada anak. Tanpa dia sadari. Kata beliau, Fafatahu intifa'u biwaladih. Karena itu orang tua yang seperti ini dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari anak-anaknya anaknya dari kecil dia beri apa yang diminta, semuanya dipenuhi, semua keinginan dipenuhi. Besarnya masuk penjara. Besarnya rusak, ditangkap karena pencurian. Besarnya geng motor sekarang ini. Besarnya judi online umpamanya. Besarnya jadi kupu-kupu malam umpamanya. Dia tidak bisa mengambil manfaat kebaikan dari anaknya bahkan anaknya membuat malu orang tuanya betapa banyak hal itu terjadi ini ucapan Imam Ibn Qayyim ulama zaman dulu itu semuanya tak lain dari kaum muslimin adalah kata beliau weda tabar tal fasada fil aulad ra'aita amatahu min kibil aba kalau engkau cermati anak-anak itu Ketika anak-anak kemudian menjadi balik, remaja dan dewasa rusak dengan pengertian meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan melanggar aturan agama, itu faktornya adalah apa? Amatuh min aba. Keumumannya karena faktor orang tua. Ada yang mengatakan, oh bukan orang tua. Itu faktor eh, lingkungan atau pergaulan. Betul, anak ini ketika umur 15, 16, 17 salah pergaulan. Tetapi coba lihat ke belakang. Anak ini mengapa alur hidupnya ke sana? Karena apa? Tidak pernah diingatkan dengan agama. Tidak pernah diberikan ilmu iman kepada Allah, taqwa, Sehingga dia tidak takut dengan dosa. Dia bahkan tidak tahu tentang neraka. Ya anak yang hidup seperti ini ya, Lari ke arah sana. Kalau dari kecil dididik adanya jannah, adanya neraka, adanya ini, diberitahukan tentang ilmu agama, insya Allah hidupnya akan baik-baik. Sehingga faktor lingkungan, faktor pergaulan itu faktor dua tiga dan berikutnya. Faktor pertama ya kamu, wahai orang tua, sadar atau tidak sadar engkaulah yang menyebabkan anakmu rusak. Bisa dipahami hadirin? Anak dari kecil tidak pernah diajari pakai jilbab. Sampai dewasa, balighah, umur 13 tahun, 15 tahun juga tidak kunjung pakai jilbab. Kenapa? Karena kebiasaan dari kecil nggak pakai jilbab. Ketika orang tuanya mengatakan, putriku kamu sudah dewasa sekarang. Pakai jilbab, hukumnya haram, auratmu terbuka. Anak ini sudah tidak bisa diatur. Dia sudah punya syahwat. Dia sudah punya pilihan hidup. Kenapa tidak diajari kebaikan dari semenjak kecil? Sehingga kerusakan itu dikarenakan faktor orang tua. Sampai Elima bin Blokai menyebutkan penggambarannya ketika ada anak yang durhaka kepada orang tua bahkan sampai menempeleng, bahkan sampai bukan hanya membuat nangis, fisiknya pun. Anak durhaka. Tiba-tiba orang tua mengeluh, anakku begini, anakku begini, kurang ajar, tidak sopan kepada orang tua, bahkan membentak, bahkan menyakiti fisik. Alimah bin Qayyim menyebutkan, coba koreksi Mengapa anakmu seberani itu kepadamu? Anak ini loh, seberani itu kepada orang tuanya. Kita bacakan ucapan beliau dalam hal ini. Waqtaru al waqtarul aulad innama jaa fasadu min kiblil aba. Beliau mengatakan mayoritas kerusakan yang terjadi pada anak-anak sampai mereka durhaka kepada orang tua itu pun akibat orang tua yang teledor. Dalam hal ini apa? Dalam hal pendidikan agama. Kata beliau, "Wahmalim lahum tarki ta'limihim fardidin sunanahum." Orang tua itu tidak mengajarkan ilmu agama yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya. Fabauhum sigaran. Maka mereka menyanyiakan anak-anak mereka ketika masih kecil dengan tidak diajarkan ilmu agama maka dengan sebab itu nanti anak itu berkembang jauh dari nilai-nilai agama berujung pada durhaka kepada orang tuanya sendiri. Kama ada babadu malalukuk sebagaimana sebagian orang tua berkeluh kesah tentang kedurhakaan anak-anak mereka. Maka kata beliau, Kalaulah seandainya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sang anak yang durhaka akan mengatakan. Ya abati. Inna tani segiran. Wahai bapakku. Sesungguhnya engkau telah durhaka terlebih dahulu kepadaku ketika aku kecil. Fakok tuga kabiran. Akibatnya aku sekarang durhaka kepadamu ketika engkau tua. Engkau durhaka aku ketika kecil. Dalam bentuk apa? Tidak dididik ilmu agama. Kalau dari sisi duniawi ya, dari sisi makanan, minuman, tercukupi. Tercukupi. Tetapi dari sisi agama, orang tua durhaka. Tidak mendidik anaknya dari kecil tentang agama. Maka ini loh. Hasil dari Engkau tidak mendidikku ilmu agama. Aku pun tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Aku pun durhaka kepadamu. Ini dia. Abatani walidan wada'tuka syekhan. Engkau menyanyiakanku ketika aku kecil. Aku pun sekarang menyanyiakanmu ketika engkau telah besar. Karena tidak terdidik dengan agama. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara Birwalidain, kewajiban berbakti kepada orang tua, dilarang mengeraskan suara paling menyakiti. Dia tidak tahu itu. Saya begini akibat dari perbuatanmu dulu. Ini mayoritasnya seperti itu. Karena ya simin, mari kita pada kesempatan sore hari ini kita sebagai orang tua hendaknya memperhatikan hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kita sebagai orang tua mereka. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Secara umum hak anak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hak anak sebelum mereka lahir ke muka bumi ini dan hak anak setelah mereka lahir di muka bumi ini. Kita masuk kepada pembahasan pertama, kita membaca kitab karya Syekh Abdullah Al-Bukhari, Hukukul Aulad Al-Aba wal Ummahat. Hak anak sebelum mereka lahir di muka bumi ini adalah yang pertama ayyakunal abu salihan hendaknya engkau menjadi bapak yang saleh hendaknya engkau menjadi bapak yang saleh Hadirin yang kami muliakan, untuk bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, maka kita terlebih dahulu menjadi orang yang saleh. Sebelum kita menikah, jauh-jauh hari masih posisi lajang dan gadis. Belum menikah, tetapi berkeinginan untuk nanti memiliki anak-anak yang saleh. Maka yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah jadilah engkau sebagai bapak yang saleh terlebih dahulu. Engkau akan mendapatkan keturunan yang saleh juga insya Allah. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi Allah menjaga anak-anak dikarenakan kesolehan orang tuanya wa kana abuhuma salihan kisahnya ketika itu Musa dengan Hidir mendapati tembok yang hendak tumbang menjadi diperdirikan dikarenakan di bawahnya ada perbendaraan harta tinggalan dua anak yatim yang ada di kota Madinah yang ada di Madinah di kota. Mahu didirikan. Kenapa? Karena di bawahnya kanjun lahuma. Perbendaraan yang dimiliki oleh dua anak yang soleh. Kenapa dijaga oleh Allah sedemikian rupa? Karena wakan Nabuhuma salihan. Karena orang tua anak ini dulu adalah orang tua yang saleh. Karena itu Allah jadikan anaknya dan dilindungi Allah Azza wa Jal keturunan dari orang yang saleh tersebut. Sehingga untuk mendapatkan anak yang saleh, jadilah engkau sebagai orang yang saleh terlebih dahulu. Kenapa demikian? Kata Syekh, hatta yantafi al-walad. Sehingga anakmu kelak ketika Allah berikan kepadamu rizki berupa anak, anakmu akan bisa mengambil manfaat terhadapmu. Mengambil manfaat terhadapmu. Yakni mencontohmu dalam keimanan, mencontohmu dalam ketakwaan, mencontohmu dalam adab, mencontohmu dalam ibadah. Ketika engkau adalah orang tua yang saleh. Demikian pula ya kaum muslimin masuk pada yang pertama ini. Seorang laki-laki yang berencana memiliki anak keturunan yang saleh dan salihah di masa datang maka dia pun harus mencari pasangan hidup yang salihah yang akan membantu dia untuk bisa mendapatkan program anak yang soleh, keturunan yang salihah di masa akan datang. Kenapa demikian kata beliau? Ikhtiar zaujah salihah walati takunu umman memilih calon istri yang salihah dikarenakan wanita itu akan menjadi ibu dari anak-anakmu dan yang namanya ibu adalah awal binatin fitar biatil abna pijakan pertama dalam pendidikan anak sehingga sang laki-laki ini programnya jelas akan membangun keluarga yang akan diharapkan dari situ keturunan yang soleh dan salihah karena itu dirinya harus saleh terlebih dahulu dan mencari istri yang salihah dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu wasallam fazfar bidatid din taribat yada carilah wanita yang punya ilmu agama engkau pasti akan beruntung Nabi menyebutkan wanita dinikahi karena empat tungkal marat li arba wanita dinikahi karena empat hal lima liha karena hartanya, uli hasabiha karena keturunannya dia dari bangsawan atau nasabnya begitu, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Nabi mengatakan, pilihlah yang memiliki ilmu agama. Dari bajadak engkau akan bahagia. Hadir makan yang masuk berikutnya. Kalau Syibli mengatakan, Idan kalau demikian, kesimpulan pertama yang bisa kita ambil adalah ikhtiaru zaujati salihah min awal huqqil aulad. Memilih calon istri yang salihah itu adalah bagian dari hak anak. Walaupun anak itu belum lahir, menikah saja belum. Ha. Tetapi itu adalah bagian dari hak anak kita. Carikan ibu bagi mereka yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, Hala Abul Aswad ad-Du'ali Bani. Dulu ada seorang yang bernama Abul Aswad ad-Du'ali. Dia berkata kepada anak-anaknya. Setelah anak-anaknya lahir tentunya. Ya nggak mungkin berkata kepada anak-anaknya yang belum lahir. Oh bagaimana ngomong sama hantu apa? Ini bicara kepada anak-anaknya ketika mereka sudah besar-besar. Una berarti cerita. Apa ucapannya beliau? Qad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran. Aku telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku ketika kalian kecil dulu sampai sekarang kalian sudah menjadi besar. Bahkan kata beliau wa qabla antuladu bahkan aku telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku dari sebelum kalian lahir. Dari sebelum kalian lahir. Apa yang dimaksudkan di sini? Qalu anak-anaknya bertanya, "Kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Wahai Bapak, bagaimana kau berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir ke muka bumi ini? Qala sang Bapak, yani Imam Abdul Aswad Du'ali beliau mengatakan akhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha aku memilihkan bagi kalian seorang ibu yang salihah, yang baik, yang taqiyah, yang mukminah yang kalian tidak akan menyesal, tidak akan tercela, tidak akan terhina dengan sebab sang ibu tersebut. Masya Allah. Ini dia. Ini bagi yang hendak memilih pasangan hidup. Cari wanita yang harapannya adalah ketika Allah berikan kepada kita anak dari wanita tersebut, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Karena pijakan pertama adalah ibu. Pendidikan awal ibu. Yang akan mengarahkan mau bagaimana ibu. Kemudian bapaknya, Karena babaknya kadangkala sibuk kerja, cari penghasilan anak bersama ibu hari-hari. Pendidikan itu ekonomi ya, muslimin tidak nunggu umur tujuh. Pendidikan itu dimulai dari semenjak nanti akan kita bacakan. Dia lahir. Bahkan sebelum lahir. Masih di kandungan. Sudah ada pendidikan. Begitu dia lahir disikapi dengan sunnah. Terus sampai para salaf menginginkan ketika anak mereka sudah mulai bisa berbicara. Umur satu tahun setengah, umur dua tahun, sudah mulai bicara. Diajarkan kepadanya kalimat Allahu Akbar, kalimat La ilaha illallah, kalimat Subhanallah. Dari mulai semenjak anak kita apa? Lahir. Masya Allah. Itu salaf. Dan siapa yang mempraktekkan ini? Para umat para ibu-ibu. Jadi bismillah, bismillah, mau makan bismillah. Itu dari semenjak mulai bisa berbicara. Kalau selesai makan alhamdulillah, alhamdulillah, didengungkan, didengungkan sampai pada akhirnya hafal. Masya Allah. Sehingga ini hak apa? Anak azan maghrib kita azan kemudian setelah maghrib kita akan lanjutkan Pembahasan kita lumayan banyak. Ada empat hak sebelum mereka lahir. Kemudian ada tiga belas hak setelah mereka lahir. Ya karena panjangnya materi, waktu yang singkat, ya nanti disenggol-senggol saja. Begitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.